عنه الحل hukum asal tentang apa yang Allah diamkan itu halal <clears throat> hukum asal tentang apa yang Allah diamkan adalah halal dan kaidah ini didasari dengan beberapa dalil di antara adalah surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-Jathiyah ayat 13 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini atau apa-apa yang ada di bumi ini semuanya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini berfirman huwallazi khalaqa lakum. Dan di sini dan di sini adalah menunjukkan bermakna al-ibadah, al-ibahah. Ya. Jadi apa yang ada di bumi lakum untuk kalian semuanya. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang ada di bumi ini halal. Kemudian eh, surat Al-Jathi ayat 13. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Dan Allah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. ini Allah tundukkan untuk kalian. Ini dalil dari kaidah yang kita bahas. Kemudian juga dalilnya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Kitab Libas juga Ibnu Majah dalam Kitab Al-At'imah bab uh, akal jibn wa saman dihasankan oleh Syekh rahimahullahu taala di mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda al halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu yang artinya bahwa sesuatu yang halal adalah yang Allah halalkan dalam kitabnya dan sesuatu yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Dan apa yang didiamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mimma Kata Rasulullah SAW bahwa mimma afa'anhu artinya sesuatu yang dimaafkan Sesuatu yang dimaafkan Ini dalil-dalil yang mendasari Kaidah Al-aslu fi Allah anhu al-hil Hukum asal tentang apa yang Allah diamkan itu halal Jadi apa yang ada di muka bumi ini selama tidak ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya maka halal selama tidak ada dalil baik itu dari Al-Quran atau dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keharamannya maka kita hukumi halal karena tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang halal dan kita sudah jelaskan bahwa mengharamkan sesuatu yang halal lebih besar daripada menghalalkan sesuatu yang haram. Si Muhammad bin Sulaiman Utsaimin pernah berkata, "Wala yanbaghi lil 'abdi an yarudda Allah 'alaihi fa yuharrimu nafsahu minha bighairi mujibin syar'i." Jadi tidak, tidak pantas bagi seorang hamba menolak nikmat Allah yang Allah berikan padanya sehingga dia mengharamkan bagi dirinya sesuatu yang halal tanpa mujibun syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-87 Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengharamkan tayyibat hal-hal yang baik dari apa yang Allah halalkan untuk kalian wala ta'tadu janganlah kalian melampaui batas dan Allah pun berfirman membantah orang yang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu dengan hawa nafsunya. Allah katakan, "Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min rizq." Katakan, siapa yang berani mengharamkan zinatullah? Zinatullah perhiasan Allah. Ya Allah keluarkan tuh hamba-hambanya. Wat-tayyibat dan hal-hal yang baik dari rizki. Siapa yang mengharamkan? Kemudian Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 116, "Wala taqulu lima tars wala taqulu lima tasifu al alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib." Innal إن yaftaruna 'ala على al-kadhiba la yuflihun. yang artinya janganlah kalian berkata dengan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian dengan kedustaan. Kalian berkata ini halal ini haram. Litaftaru 'ala al-kadhib untuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. mungkin Allah berfirman, "Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala tidak akan beruntung. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja Allah kan? kita akan lanjutkan contoh-contoh <clears throat> penerapan kaidah yang sedang kita bahas ini. Di antara contoh-contohnya adalah dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Salatain Al rahimahullahu taala الراجح إباحة التحلي بالحديد للرجال وعدم كراهة ذلك لأن الأصل الحل والإباحة ini pendapat beliau <clears throat> bahwa yang rojih adalah bolehnya tahalli yang berhias misalkan laki-laki pakai cincin besi ya untuk laki-laki dan tidak dimakruhkan hal itu karena hukum asalnya adalah halal dan mubah. Ini menunjukkan bahwa Hal ini ada tentunya ada ikhtilaf, tapi beliau katakan ar-rajih. Ya. Boleh laki-laki misalnya pakai cincin ya, besi dan karena hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal. Kemudian contoh yang lain <clears throat> yang disebutkan oleh beliau la ba'sa bi al fiddati lirrijal كأن يتخذ الإنسان قلما أو ساعة محلاه بالفضة لأن الأصل في الأعيان الإباحة tidak mengapa menggunakan perak untuk laki-laki menggunakan perak untuk laki-laki seperti kata beliau seseorang yang menggunakan pena ya atau jam yang dihiasi dengan perak. Ini misalkan punya pena, kemudian ada peraknya atau jam ada peraknya karena hukum asalnya kata beliau adalah mubah. Hukum asalnya mubah, ya. Kemudian contoh berikutnya الصواب أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز لأن الأصل في الأعيان الحل والإباحة Beliau berkata, <clears throat> As-suab yang benar dalam permasalahan bolehkah kita menggunakan emas dan perak selain untuk makan dan minum, ya, maka beliau katakan boleh selain untuk makan dan minum. Karena hukum asalnya adalah halal dan mubah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, "La tashrabu," Rasul bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la talbasu al-harira wal al-harira wad dibaj fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Jangan minum di bejana-bejana yang terbuat dari emas dan dari perak. Dan jangan pakai al-harir, pakai kain sutra wal libaj. Karena barang-barang itu, benda-benda itu lahum fid dunya, untuk mereka, untuk orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah dan untuk kalian di akhirat kelak. Ini ilatnya. Dalam hadis ini Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam melarang kaum muslimin ya menggunakan bejana yakni yang terbuat dari emas dan dari perak. Ilat sebab pelarangannya disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Ini untuk mereka yakni orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Oleh karena itu, para pemirsa dan para pendengar radio Raja Allah muliakan, hendaknya seorang muslim bersabar dan hendaknya seorang muslim mengetahui hal ini bahwa bejana-bejana yang terbuat dari emas dan dari perak itu tidak kita gunakan untuk makan atau untuk uh, minum ya tidak kita gunakan untuk makan dan untuk minum <clears throat> adapun uh, digunakan untuk selain itu sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala yani fi ghairil aqli wasyurb jais. Selain untuk makan dan minum, ini diperbolehkan. Karena hukum asalnya adalah halal. Yani al-aslu fi ma anhu eh, fi anhu al-hil. Hukum asal dari apa yang Allah Subhanahu wa taala diamkan adalah halal. Kemudian berikutnya Contoh berikutnya yang disebut oleh Syekh Syekh rahimahullah adalah ma nassa syari'u على تحريم أخذه من الشعور فلا يؤخذ منه كلحية الرجل وما نص الشرع على طلب أخذه فإنه يؤخذ منه كشعر أو كشعر الإبط كشعر الإبط والعانة وأما ما سكت عنه الشارع فإنه عفو والأصل في ذلك الحل والإباحة dia berkata yang telah disebutkan oleh syariat. Jadi ada nas dalam syariat tentang larangan mengambil rambut artinya memotong rambut, mengambil rambut, cukur rambut. Ya. Datang larangannya. Maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh kita ambil. Dicontohkan di sini kalihyah, ya rajul. Seperti jenggotnya laki-laki. Tidak boleh kita syukur. Nggak boleh kita ambil. Adapun yang ada nasnya dalam syariat untuk diambil, untuk dicukur atau dicabut, ya, maka hendaknya dicabut atau dicukur. Di sini dicontohkan seperti kasyaril ibti wal ana. Seperti bulu ketiak dan bulu kemaluan. Bulu ketiak ini diperintahkan untuk dicabut dan ini merupakan sunanul fitrah di antara sunnah fitrah. Ya, dan bulu kemaluan juga diperintahkan untuk dibersihkan. Ini merupakan sunnah fitrah. Wa amma ma sakata anhu syarifan fa innahu afu. Dan apa yang didiamkan oleh syariat maka maafu. Ya, yakni e, dimaafkan. Karena apa? Al-aslu fi dzalika al-hil wal ibaha. Hukum asalnya adalah mubah. Seperti misalkan ada pertanyaan, boleh enggak saya misalkan mengambil satu rambut, dua rambut, satu bulu, dua bulu di bulu kaki. Ya, di bulu kaki. Ini mafu. Ya, tapi tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan dalam syariat apakah dia di, diperintahkan untuk dicukur atau diperintahkan untuk di, tidak dicukur keterangan seperti jenggot. Jenggot ada keterangannya untuk dibiarkan, tidak boleh dicukur. Maka dibiarkan. Kalau ada orang cukur jenggot maka menyelisihi eh, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah mencabut bulu ketiak. Ini merupakan sunnah fitrah. Maka cabut yang dibiarkan. Ya, justru kalau dibiarkan ini menyelisihi syariat. Ada sesuatu yang didiamkan, ya, selain eh, yang tersebut maka ketika diambil satu dua misalkan tiga nah, maka itu sesuatu yang mafu <clears throat> kemudian berikutnya saya mencontohkan ya juzulil mar'ati أن تأخذ من شعر رأسها من الأمام أو من الخلف على وجه لا تصل به لحد التشبه برأس الرجل لأن الأصل الإباحة boleh bagi seorang wanita untuk mengambil rambutnya, atau memotong rambutnya dari belakang atau dari depannya, sebatas tidak sampai pada derajat tasyabuh dengan laki-laki. Ya, karena hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Ya. Tapi ketika mencukur rambutnya seperti ada sebagian wanita ya, cukur rambutnya kayak seperti laki-laki gayanya. Jadi gaya laki-laki ya. Ada sebagian wanita seperti itu. Maka ini sudah masuk ke perbuatan yang haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. يد selama kata beliau la tasil bihi ila hadd at-tashabuh bi ra's ar-rajul kata beliau eh, yajus boleh ya di seorang wanita <clears throat> ketika mencukur rambutnya maka eh, boleh selama tidak eh, sampai derajat menyerupai laki-laki berikutnya contoh berikutnya جميع حيوانات البحر حلال سواء كان على سورة سورة آدمين أو سورة سبع أو سورة ثعبان أو سورة كلب وما أشبه ذلك لأن الأصل الحل والإباحة لذلك كذا bahwa seluruh hewan eh, laut seluruh hewan laut itu hukum asalnya halal baik itu eh, dalam bentuk wujudnya seperti manusia atau wujudnya seperti binatang buas atau seperti ular atau seperti kalb kalb ini dog dog anjing ya kalb atau ma asbah dzalik atau yang semisalnya karena al-asl al-hil wal ibaha karena hukum asalnya adalah halal tapi ingat anjing laut bukan anjing darat saya tidak berkata anjing darat kalau anjing anjing darat haram ya di hewan-hewan laut itu halal ya walaupun bentuknya seperti ular bentuknya seperti tadi ya, ular laut ya ular laut atau eh, anjing laut dan seterusnya maka halal hukumnya eh, halal ini masuk dalam kaidah al-aslu fi masakat Allah anhu al-hil hukum asal tentang apa yang Allah diamkan maka adalah halal kemudian berikutnya eh, maaf sebelumnya <clears throat> kita pun tahu bahkan bangkainya ya, bangkai bangkai laut, bangkai binatang laut itu adalah halal. Bagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh uh, ashabu Sunan, yang diriwayatkan oleh ashabu Sunan di mana uh, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berwudu dengan air laut. Ya. Rasulullah SAW menjawab dengan dua kalimat. Kalimat yang pertama menjelaskan tentang hukum air laut tersebut dan yang kalimat yang kedua menjelaskan tentang hukum uh, binatang atau bangkai laut. Rasul berkata, "Huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatuhu." Kata Rasul, airnya itu halal. Eh maaf, huwa tahur, airnya itu suci. Huwa tahuru ma'uhu. Suci airnya, kata Rasulullah SAW. Al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya. Dan halal bangkainya. Baik. Kemudian yang ke atau yang selanjutnya. Karena banyak contoh yang saya loncat. Yang selanjutnya beliau berpendapat al-qawlu bihilli taswiri bil kamira huwa al akad Lianna al-asl al hillu wal ibaha. Jadi pendapat tentang halalnya memotret foto dengan kamera ya itu lebih sesuai dengan kaidah karena hukum asalnya adalah halal dan mubah tetapi tentunya eh, kita pun dilihat harus sesuai dengan syariat bukan untuk gaya-gayaan bukan untuk dipajang dan seterusnya ya berikutnya al-umur ad-dunyawiyah الحادثة كالسيارات والدبابات وما أشبهها لا حرج في استعمالها والانتفاع بها لأن الأصل في المنافع الحل perkara-perkara duniawi yang modern yang baru seperti mobil, seperti motor, ini hukumnya boleh digunakan karena hukum asal dalam al-manafi adalah halal. Ya. Masuk dalam kaidah al-aslu fi masakat Allah anhu al-hil. Hukum asal tentang apa yang Allah diamkan adalah uh, halal. Berikutnya. Contoh berikutnya adalah dia contohkan sairu al-wala'im. Sairu al-wala'im allati tuf'alu inda huduthi ma yasur. <clears throat> seluruh walimah. Seluruh walimah yang dikerjakan. Yang dikerjakan ketika ses untuk sesuatu yang membahagiakan sesuatu kebahagiaan ya ini kata beliau ia min qabilil mubah dia masuk ke jurusan hal yang dimubahkan yang dibolehkan misalkan bikin walimah seperti kata beliau kal walimah lil khitan seperti bikin walimah khitanan. Ya. Kalau uh, kita bilangnya syukuran, syukuran khitan. Ya. Salah satu anak dari anak kita di khitan misalkan, nah, kita bikin walimah. Ini adalah hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Selama tidak ada ada acara-acara yang eh, bid'ah di situ. Ya. Seperti juga linajahil aulad atau nahwi dzalik atau lulusnya anak. Misalkan anak ini sekolah, kemudian lulus sekolahnya, bikin acara walimahan, makan-makan, undang tetangga, ya, undang saudara. Maka ini sesuatu yang hukum asalnya mubah. Kata beliau, "Karena al-asla fi jamil a'mali ghair al-ibadah al-ibahah hatta yakum dalilun al-mana'." Karena hukum asal dalam seluruh perkara yang bukan ibadah adalah mubah. Hukum asal eh, seluruh perkara yang bukan ibadah adalah mubah sampai ada dalil yang melarang. Sampai ada dalil yang melarangnya. <clears throat> Berikutnya berikutnya إذا اعتاد الناس طرازا معينا atau معينا من البناء أو الثياب أو الثياب ونحوهما فالأصل الحل حتى يكون دليل على المنع <clears throat> apabila manusia terbiasa memakai pakaian tertentu atau bangunan tertentu ya seperti Indonesia nih rumahnya bentuknya seperti ini ya segitiga ya. kemudian di Jawa beda lagi ya Jawa Barat beda Jawa Tengah beda ya. kemudian di daerah Sumatera beda ya misalnya di daerah Sumatera rumahnya tinggi tinggi misalkan ya. ya kemudian pakaian ya pakaian eh, adat masing-masing pakai pakaian tertentu ini hukum asalnya adalah apa halal al aslu halal nggak boleh kita katakan haram ya nggak boleh kita katakan haram karena masalah pakaian dan masalah e, bangunan rumah kembali kepada perkara dunia yang hukumnya adalah halal, yang hukumnya adalah halal. Al-aslu fi ma anhu al-hil. Sampai ada dalil yang melarangnya. Sampai ada dalil yang melarangnya. Baik. Nah, kira cukup contohnya yang Anda berikan. Ada beberapa contoh yang tidak kita sebutkan karena saya kira yang lain sudah mewakili tentang kaidah al-aslu fi kata Allah anhu al-hil. Hukum asal tentang apa yang Allah uh, diamkan, tentang apa yang Allah diam, yang diamkan adalah halal. Ya. Baik, wallahu alam. Bisawab ini yang bisa Anda sampaikan dan kita buka tanya jawab. Nah, baik, kami sampaikan hmm. segala sesuatu yang didiamkan syariat maka hukumnya halal Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya terkait dengan pembahasan ini. Silahkan di 021 823 6543. Kami sampaikan kembali di 021 823 6543. Dan kemudian pertanyaan bisa Anda sampaikan di uh, layanan pesan singkat kami di 081 uh, 081 081 989 6543. Kami sampaikan kembali pertanyaan eh, kami berharap sesuai dengan tema dan pembahasan yang dikaji di kesempatan pagi ini. Dan yang pertama kami berikan kesempatan via telepon. Silahkan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ibu Yati di Lampung. Ibu Yati di Lampung. Silahkan Ibu. Silahkan, Silahkan Ibu. Iya mau nanya ini Ustaz. Iya. Uh, mengenai makanan dari acara-acara uh, hall itu. Hmm itu ya. Itu gimana hukumnya? Oh, boleh kita makan atau tidak gitu? Ah, baik. Ya, saja. Kita bertahan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Di... Jazakillah khair. Nah. Barakallahu fiik. Tentang pertanyaan adalah makanan-makanan yang eh, kita ambil atau kita dikasih oleh orang-orang dari acara-acara yang tidak apa acara-acara yang tidak syar'i ya apakah itu haul atau acara-acara yang bid'ah tentunya ya e, jawabannya adalah kalau kita lihat kaidah ini al aslu fi masakatallahu anhu al hil hukum asal dari apa yang Allah Subhanahu wa taala diamkan adalah halal makanan itu halal ya bahkan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala berkata di dalam uh, kitab Asy-Syarh Al-Mumti' ya, beliau berkata al-aslu fi jami'il at'imati wal hayawanat al-hillu lil mu'minin. Hukum asal dalam seluruh makanan dan hewan itu halal bagi orang-orang yang beriman kecuali ada dalil. Nah, uh, dalil pengharaman makanan seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala eh, menyebutkan tentang Eh, sesembelihan eh, kaum musyrikin misalkan ya itu maka itu haram ya yang sesembelihan kaum musyrikin, musyrikin. Allah Subhanahu wa taala <clears throat> eh, mengharamkan dalam Al-Qur'an sesembelihan yang tidak disebut nama Allah. Misalkan kalau misalkan kita dikasih makanan. Kemudian ada ayam, ada kambing, Ternyata yang ngasih adalah orang musyrik. Orang yang eh, tidak beragama eh, muslim, beragama Islam, atau bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, eh, Karena eh, makanan, walaupun itu daging, dari Yahudi dan Nasrani, maka itu adalah e, halal selama dagingnya adalah dari hewan yang halal. Ya, kalau disembelih oleh apa namanya? Alkitab kitab ya. Allah berfirman, اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامك وطعامكم حل لهم dalam surah Al-Maidah ya. Jadi al-yauma uhilla lakum at-thayyibat. Kemudian Allah katakan wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ahlul kitab itu halal untuk kalian dan makanan kalian halal untuk mereka. Yani sesembelihan mereka halal untuk kalian dan sesembelihan kalian halal untuk mereka. Ya. Nah, juga yang haram adalah misalkan ada makanan daging yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kambing disembelih untuk berhala, untuk patung, untuk jin, untuk Nyiroro Kidul misalkan. Ya, Nyiroro Kidul. Kemudian dibikin sate. Nah, nggak boleh, haram. Ya. Nah, kita kembali kepada permasalahan tadi kalau misalkan kita dikirimi berkat dari acara-acara haul tadi, dari acara bid'ah yang lain, ya, maka hukum asal makan itu adalah halal. Ya, boleh dimakan. Tapi kalau misalkan ibu siapa yati, ya dari Lampung ragu-ragu, maka bisa kasih ke yang lain, kasih ke orang lain. Tapi hukum asal makan itu adalah halal. Yang haram itu acaranya. Yang haram adalah acara bid'ahnya. Tapi makanannya adalah halal. Ya, Sekali lagi, al-aslu fi ma sakatallahu anhu al-hil. Hukum asal dari apa yang Allah diamkan adalah uh, halal. Yang haram acaranya tapi mak makanannya tidak uh, tidak berubah jadi haram. Ya. Seperti itu. Ini yang harus kita uh, perhatikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan. Demikian Ibu Yati. Semoga bisa uh, difahami dan ini menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kami angkat kembali pertanyaan masih di via telepon. silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan dengan siapa? Umur di mana? Dari Reni di Depok. Silahkan Ibu Reni. Hmm. Uh, mohon tanya Ustaz, kan anak saya mau masuk ke SMP. Iya. Eh, beliau masih belum mau ikut mahat gitu ya. Hmm. Dan anak saya juga belum balik. Hmm. Nah, ada sekolah yang sunnah, tapi baru berdiri. Hmm. Nah, pilihan yang lain adalah sekolah yang tidak sunnah tapi sudah berpengalaman sebaiknya pilih mana nih Ustaz? Uh-uh. Jazakallah khair Oh iya. Jazakallah khair. Nah. Uh, seorang tua, orang tua ya yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah besar Allah titipkan anak ya. Hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua adalah memberi pengajaran, ta'lim, ya memberi pengajaran dan taklim oleh karena itu hak ini harus diberikan betul seorang tua ya menyekolahkan anaknya tapi orang tua pun harus lihat lihat ya e, lihat ketika dia mau memasukkan anak itu ke sekolah ya Jangan yang penting dekat, jangan yang penting eh, hebat dari sisi dunia, tapi dari sisi agamanya kurang, dari sisi akhlaknya kurang, misalkan. Ya, dilihat dari semua sisi, dilihat dari semua sisi. Kita inginkan anak kita ini menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, ya, anak yang ngerti agama, anak yang ngerti tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting itu dulu. Ya. ya bagaimana tata cara beribadah, tata cara wudhu. Karena eh, mengenal mengetahui tentang ibadah kepada Allah dari wudhunya yang benar, sholatnya yang benar, ibadah kepada Allah yang benar lebih jauh jauh lebih penting daripada mengenal atau eh, belajar tentang cara tata cara mencari rezeki. Ya. Lihat pergaulannya kalau misalkan di sekolah eh, yang yang udah top itu pergaulannya jelek, ya, kemudian ada sekolah yang ya masih baru tapi dilihat pergaulan itu bagus, ya, kemudian juga ada pelajaran agama yang bagus, ada pelajaran eh, apa namanya, pelajaran umumnya juga, eh, ada, ya, untuk keselamatan dari akidah dan akhlak anaknya maka eh, masukkan ke yang bagus dari sisi untuk agamanya. Karena eh, kita kan berusaha, berusaha untuk anak itu tumbuh baik. Jangan sampai ah nanti eh, eh, yang penting pinter dulu. nggak taunya kebablasan. Banyak orang yang menyesal kan. Eh, kan didik didik itu orang susah. Didik orang jadi benar itu susah. Kalau didik orang jadi apa namanya jelek, pemuda. Ya. Berapa banyak orang yang baik baik baik baik ketemu sama yang buruk-buruk, wah oh, langsung itu berubah cepat. Ya. Nah, kalau misalkan di sekolah kan teman-temannya adalah nggak ngerti Allah, nggak ngerti cara ibadah dan seterusnya, ya, kemudian bergaulnya bebas, ini jangan. Ya, cari sekolah yang yang bagus dari sisi dun, uh, agamanya, kemudian dari sisi dunianya. Ya, nggak apa-apa mahal, ya maksudnya mahal maksudnya dari sisi ininya ya dari sisi eh, jangkauannya karena karena relatif karena relatif ya relatif eh, maksudnya nggak mahal sekali <clears throat> tapi yang wajar kan gitu maksudnya menurut kita ada sekolah misalkan ini murah tapi jelek nih ini sekolah ini lebih mahal ya nggak apa-apa yang lebih mahal ini ya diambil karena tidak ada lagi masa kita diamkan anak kita di rumah saja nggak sekolah dan seterusnya Hah? Ini, padahal kita mampu misalkan nah, kita ambil yang lebih mahal dari yang eh, murah tapi jelek dari sisi pergaulannya jelek dan seterusnya ya oleh karena itu eh, karena pendidikan anak ini adalah pendidikan yang kuafusakum wa ahlikum nar wahai orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ya ini di uh, kita didik anak itu supaya jadi soleh dan soleha supaya jadi yang soleh dan soleha Allah alam iswab nah Iksa jazakallah khair atas jawabannya demikian Ibu Reni Barakallah fiqh kami terima kasih via telepon silahkan di 6543 ya halo ya silakan sudah masuk Baik, halo. Halo, silahkan. Baik, tampaknya terputus. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait dengan e, mencabut atau membersihkan rambut dan bulu, bagaimana hukumnya seorang wanita yang mencukur habis alisnya, lalu kemudian menggantinya dengan pensil khusus alis, mm -hmm. dengan alasan untuk tampil cantik di hadapan suami jasa khair. Ya, yeah ini masuk ke dalam perbuatan yang haram perbuatan yang haram ya eh, Rasulullah SAW melaknat itu ya Jadi Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut alisnya dan yang tadi cabut alisnya ya walaupun dengan eh, niatan baik niatannya baik adalah seperti ingin <clears throat> tampil cantik sebagaimana yang disebutkan oleh pertanya eh, yang bertanya tadi di depan suaminya ya ini perbuatan yang haram. Ya, hendaknya kita memperhatikan eh, pandangan Allah dulu daripada pandangan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang wanita-wanita ya, lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mencabut alis, mencabut alis, ya. E, baik itu untuk kecantikan at, e, atau untuk kepantesan, ya. Ini enggak ada Ya. ya cantik itu ketika cantik di mata Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan agama ya dan eh, alami seperti itu ya eh, kalau seorang wanita itu seorang wanita itu taat sama Allah tunduk sama Allah beribadah akhlaknya baik ini akan terlihat lebih cantik daripada wanita-wanita yang tadi seperti itu jauh dari Allah ya kemudian menghias diri dengan hal-hal yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah ya saya, saya tanya berapa lama dia bertahan cantik kan gitu ya itu paling setahun dua tahun tiga tahun empat tahun nanti udah tua ya kemudian punya anak kemudian eh, lahir kemudian lemak di sana sini, ya, kemudian ya seperti itu. Tapi kalau misalkan akhlaknya baik, akhlaknya baik, maka indah. Maka yang harus diperhatikan oleh seorang wanita adalah perbaiki agama dan akhlaknya. Ya. Ini yang akan di akan mendapatkan cinta suami. Cinta suami, ya. Jadi <clears throat> eh, jangan sampai ikut-ikutan wanita-wanita barat yang uh, apa na atau wanita-wanita yang fasik mempercantik diri dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, barakallah fiik. Demikian ini pertanyaan dari beberapa penanya yang sudah eh, kami angkat dan terjawab alhamdulillah. Kami angkat pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dalam Islam apakah ada undangan makan-makan Ustaz? Dan apakah Rasulullah pernah mengundang atau diundang para sahabatnya untuk makan-makan atau yang kita kenal dengan syukuran. Dan kalau ada dalam kesempatan dan uh, acara apa? Jazakallah khair. Ya. Yeah. Kalau diundang makan-makan ya dan mengundang makan-makan itu sesuatu yang ma'ruf di zaman sahabat Rasulullah SAW. Dan itu mereka lakukan itu. Ya. Baik. e, <clears throat> tentang pembahasan eh, terkait tentang beberapa masalah syukuran dan walimahan kan gitu. Tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad Rahimahullah Alaihi Wasallam taala bahwa hukum asalnya walimah ya walimah e, tentang masalah e, keduniaan ya maka itu halal ya karena apa kita tahu tidak ada perintah dan tidak ada larangan dalam masalah itu yani sakatallahu anhu al aslu fi ma sakatallahu anhu al hil hukum asal dari apa yang Allah Subhanahu wa taala diamkan adalah halal ya dan tadi Syekh mencontohkan seseorang yang mengadakan walimah khitanan anaknya. Walimah buat eh, kelulusan anaknya. Ini halal. Ya, saya bacakan lagi kata beliau sairul walaim allati tuf'al inda huduthi ma yasur hiya min qabilil mubah. Seluruh walimah seluruh, seluruh acara walimah yang dilakukan oleh manusia oleh kita ya ketika ada sesuatu yang membuat senang ya ini bagian e, sesuatu yang mubah kata beliau masuk dalam e, bagian yang mubah kasih contoh kal walimatu lil kal walimati lil khitan au linajahil aulad wa nahwi dzalik seperti walima untuk khitan khitan anak ya atau kelulusan anak karena kata beliau di annal asla fi jami'i al-a'mal ghair al-ibadah al-ibaha. Karena hukum asal amal-amal selain ibadah ibadah selain ibadah adalah uh, halal. Selain ibadah adalah hukumnya uh, halal. Ya. Baik. Uh, harus antum tahu lagi, harus antum ingat lagi kaidah yang kita bahas bahwa al-aslu fi ma sakata Allah anhu al-hil. Hukum asal dari apa yang Allah diamkan adalah halal eh, di mukadimah tadi dalam pekan yang lalu kita bahas eh, ada tiga hal yang harus kita perhatikan tentang hal-hal yang dilarang oleh syariat. Maka kita apa namanya? menjauhinya. Maka kita menjauhinya. Sudah jelas larangannya dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jauhi. Kemudian yang ketiga, yang kedua, maaf, adalah hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah itu perintah yang wajib atau perintah yang sunnah. Maka kita melakukannya. Yang wajib tentunya wajib hukumnya, yang sunnah tentunya kita e, meyakini itu kesu, e, mustahab sunnah. Ya, tentunya derajatnya di bawah yang wajib. Nah, sesuatu yang diperintahkan maka kita kerjakan. Nah, ada satu hal yang tidak diperintah dan tidak dilarang dan ini didiamkan. Nah, masuklah ke dalam masalah ini eh, masalah yang ditanyakan tadi tentang walimah uh, khitan walimah apa tadi tadi uh, lulus anak lulus anak ya terus manggil uh, makan uh, kawan itu uh, sesuatu yang apa namanya sesuatu yang dibolehkan wallahu alam bisawab ya, nah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya kami akan kembali beberapa pertanyaan masih dari pesan singkat terkait dengan pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. ketika konteksnya adalah masalah ibadah -hmm. dan kemudian kita tidak mengetahui dalil yang jelas tentang pelarangannya. Uh -uh. Kita melaksanakan tersebut dalam rangka mengharapkan pahala dan apa yang ada di sisi Allah. Bolehkah kita menggunakan kaidah ini? Iya. Ya, bahwa segala sesuatu yang uh, uh didiamkan secara syariat, kita tidak mengetahui dalil pelarangannya, maka uh -huh. hukumnya adalah halal. Uh -huh. khair. Wa iyyak wa anta kadzalik. Tidak benar. Tidak boleh kalau masalah ibadah dengan menggunakan kaidah ini. Karena dalam masalah ibadah ada kaidah. Kaidahnya apa? Al-aslu fil ibadati al-hadru illa ma dalla dalilu ala syar'iyyatih. Ya, atau ala syar'iyyatiha. Jadi hukum asal e, ibadah itu adalah larang, terlarang. Hukum asal ibadah itu al-hadr, ini al-haram. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut. Oleh karena itu nggak boleh kita melakukan ibadah kita dengan nerka-nerka, dengan ngarang-ngarang, nggak boleh. Harus jelas, ya. Karena kita ketika bertindak, beraktivitas, ibadah, maka kita harus tahu ada, ada dalilnya atau tidak dari Al-Quran atau dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sholat lima waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya ini jelas ada perintahnya dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat sunnah-sunnah rawatib. Ada dalilnya dari dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, puasa misalkan, puasa wajib Ramadan ada dalilnya. Puasa sunnah, puasa sunnah eh, apa namanya sunnah <clears throat> Senin Kamis. Ya, ada dalilnya. Ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa ngasrep. Nah, kalau ini ada dalilnya enggak? Enggak ada. Ngasrep, eh, tahu kan ya? Ngasrep itu ya puasa ngasrep nah, ngasrep itu berarti kalau bahasa Jawa itu asrep-asrep aja sudah ya air putih eh, ya, terus eh, pokoknya semacam air putih sudah ya, minumnya kemudian nggak ada manis-manis nggak ada asin-asin nah, itu ada sebagian orang Islam yang melakukannya ini ibadah bukan ibadah ada lagi eh, apa itu yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang nggak ada dalilnya ya Eh, mati geni ya, mati geni sembunyi tiga hari di ruangan gelap ya kemudian uh, menyendiri cari kesaktian nah, ini sudah nggak karuan ya itu nggak ada terus semedi nah, tenggelam di misalkan apa namanya di bak ah, atau tenggelam di kali nah, nggak ada ini ini bu, itu bukan dari Islam ini haram Ya. Hukum asal ibadah adalah al-hadru. Kecuali kalau ada dalil tentang pensyariatannya. Apa dalilnya? Lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka kata Allah punya sekutu? Punya sekutu-sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Ya, jadi membuat syariat agama itu nggak boleh haram. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam eh, bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna huwa rad." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada e, contoh dari kami, maka tertolak. Ya. Jadi hukum asal ibadah adalah haram. Hukum asal ibadah adalah haram. Oleh karena itu Allah utus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia nggak mungkin bisa ya Artinya manusia bukan Rasul nggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah ya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira sungguh lah ada <clears throat> pada diri, pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik untuk kalian Nah ini, pada diri Rasul suri teladan yang baik. Oleh karena itu, dalam ibadah, kita nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh nerka-nerka, tetapi harus kembali kepada apa yang dicontoh oleh Nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ya sekali lagi menjawab pertanyaan tadi bahwa kita nerka-nerka kita nggak tahu apakah ini ibadah disyariatkan atau tidak kita lakukan yang penting nanti dapat pahala ini nggak boleh nggak boleh sekali lagi tidak boleh dan hukumnya haram karena hukum asal ibadah apa haram al aslu fil ibadati al hadar Terus bagaimana kita beribadah? Kita beribadah belajar. Ya. Lihat di Al-Quran, lihat sunnah, lihat akwal ulama, kita belajar akidah yang benar dulu, belajar fikih dari kitab Tuhara, kitab kita kitab Siam, kitab uh, eh, Zakah, kitab uh, haji, terus kita tentang muamalat dan seterusnya. Itu sudah semuanya ada di situ. Ulama, masya Allah, membuat kita ini mudah ya mengetahui agama Islam. Kita bersyukur kepada Allah dan kita berterima kasih kepada ulama kita yang subhanallah waktunya dicurahkan untuk mengajar untuk taklim. Cuma banyak di antara kita yang yang masalahnya tidak mau belajar, ya, yang tidak mau belajar. Ya, ini musibah. Oleh karena itu saya ingatkan, marilah kita uh, belajar, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Mumpung mumpung Eh, Allah berikan kesempatan, mumpung masih ada ustadz-ustadz dai-dai di Indonesia ini yang mau mengajarkan ilmu. Tetapi ingat, mengajarkan ilmu yang benar oleh karena itu dari lewat majelis ini juga ana e, sampaikan nasihat untuk diri saya sendiri dan semuanya bahwa marilah kita ngajari umat secara e, teratur ya umat butuh apa banyak di antara umat yang belum ngerti wudhu eh, ya, akidah belum benar Ya, ajarin akidah. Kemudian eh, wudhu belum mengerti, ajaran wudhu. sholat belum mengerti, ajaran sholat Ya, zakat belum mengerti, ajaran zakat. Puasa belum mengerti, ajaran puasa. Haji, ajaran haji. Oleh karena itu, alangkah indahnya dan alangkah bagusnya kalau sebuah majelis itu urut. Ya, urut. Jangan tematik saja. Jangan tematik saja. Urut. Ini urutnya apa? Urutnya belajar dari kitab dari wudhu, kemudian kitab sholat, kemudian eh, puasa bagaimana yang benar, zakat yang benar, haji yang benar, terus ajarkan satu kita fikih misalkan. Ajarkan akidah kalau misalnya akidah belum belum tahu, ya. Juga bagi yang belajar, bagi yang talabul ilmi. Ya, bagi yang talabul ilmi jangan jangan asal rame ya. Jangan asal rame. Rame groyok ke sana, rame groyok ke sini, rame ya. Oh, yang penting ngajinya rame. Padahal yang bagus itu seorang yang mau belajar dia butuhnya apa? Dia belum paham akidah, belajar akidah dulu. Belum bisa ngaji, belajar ngaji. Nah itu. Jangan yang penting rame, rame, rame. Oh di sana rame tuh kajian, ikut rame, ya. Padahal tidak terlalu penting, tidak terlalu butuh dia tentang itu. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua dan eh, bagi yang mengajar ataupun yang belajarnya. Baik, Allah alam Baik, Ustaz Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiqh. Kita berikan kesempatan via telepon kembali silahkan di 0218236543. Ya, bagi Anda yang bertanya secara langsung. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Uh, ah, hamba Allah di Jawa Barat. Silahkan. Uh, ah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ana, ana mau bertanya. Uh, kondisi awal kanan nikah sama suami itu suami itu belum mengenal sunnah sedangkan yeah. orang sudah hmm. dan alhamdulillah suami anak tuh alhamdulillah berhijrah mengenal sunnah lalu mengamalkannya dan alhamdulillah sekarang lebih baik daripada anak sendiri alhamdulillah uh, namun uh, dengan dirinya waktu orang tuanya itu apa sulit gitu loh Ustaz. Hmm. Alhamdulillah suami sa, suami dan anak tuh berusaha untuk menjalankan sunnah. Namun mereka lingkungan itu banyak gudahnya Ustaz. Hmm. Dan sekarang kita tuh ada kontrak gitu. Yeah. Dan karena awalnya anak sudah mengenal semua, sudah memakai jilbab, mereka tuh menyalahkan anak Mereka menganggap kami itu durhaka karena kami tidak mengikuti kayak ada tahlilan, saudara, terus orang tua anak pergi orang tua suami pergi haji kita nggak mengikuti kayak pengajian yasinan selama makhluk hari terus pulang hmm. mengadakan pernikahan kita nggak ikut gitu dan anak berniat untuk meminta maaf kepada mertua anak dan bukan maksud kami untuk berbuat dosa pada mereka. Bagaimana ya Ustaz? Baik. Sudah? Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair ya. Barakallahu fiik. Untuk amatullah di Jawa Barat yang bertanya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada Umu dan kepada suami Umu terus ya dan istiqomah di atas al-haq istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai meninggal ya dan kita pun berdoa untuk kita semua ya ada sesuatu hal yang insyaallah taala uh, akan ana jawab dari uh, pertanyaan tadi tadi sebelumnya ada sesuatu yang sangat menarik ya uh, ini yakni seorang istri bisa membawa suaminya mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membawa suaminya kepada kebaikan ini hendaknya dicontoh oleh para wanita yang lain saya mendengarnya alhamdulillah senang ya mendengarnya senang seorang wanita bisa membawa suaminya ke sunnah masya Allah ya jangan sampai seperti sebagian wanita yang yang durhaka kepada suaminya. Ngaji malah durhaka pada suaminya. Ya. Pulang ngaji malah eh, durhaka sama suami, malah berani sama suami, malah nentang suami, malah nggak bawa suami kepada ngajian, malah ngelaporin suaminya ke uh, ngeluhkan suami. Ini jangan terjadi. Eh, ini bagus sekali. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada umu dan suami umu. Baik, tentang e, pertanyaan atau bagaimana sikap umum yang menghadapi ujian itu, tentunya jawabannya adalah sabar. Tidak ada kata lain. Fasbir sabran jamila. Ya, sabar dengan sabar yang indah. Sabar yang sabar yang indah, sabar yang tidak ada keluhan dan terus minta pada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, dikuatkan agama, dikuatkan e, dalam menghadapi e, itu semua. Kemudian berdoa. Doakan Eh, keluarga, doakan mertua agar Allah berikan hidayah. Lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis Muslim kan, dia mendakwahi ibunya kan, mendakwahi ibunya agar masuk Islam, ya, mengucapkan syahadat. Ternyata tidak mau malah mencela Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya kan sedih. Abu Hurairah seorang anak yang berbakti kepada ibunya ingin ibunya itu masuk Islam tetapi dia menjumpai kenyataan yang pahit di mana ibunya apa justru malah mencela Rasulullah SAW. Sangat khawatir Abu Hurairah ini kalau ibunya kan orang yang paling disayanginya ini dimurkai oleh Allah bahkan masuk neraka billah selama lamanya. Oleh karena itu dia nangis. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian minta wahai Rasulullah doakan ibu saya. Ya. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya. Ah, senang tuh Abu Hurairah mendengar doa itu kan. Kembalilah Abu Hurairah radhiyallahu an ke eh, rumah beliau. Enggak tahunya alhamdulillah singkat ceritanya ibunya masuk Islam. Ya, ibunya masuk Islam. Senang balik lagi Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW menghabarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia, dia jumpai di mana ibunya masuk Islam. Ya, Maksud dari Anda sampaikan kisah ini yang dari, dari Sahih Muslim adalah kita ya jangan jangan eh, putus asa. Doa minimalnya. Doa minta pada Allah Subhanahu wa taala agar ibu, bapak, agar mertua, eh, mertua laki-laki, mertua perempuan itu dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Pak kita eh, meng, apa, eh, boleh ngikutin acara-acara mereka supaya mereka itu kembali baik akur. Tidak juga, eh bukan tidak juga, tidak ya, tidak. Tetap kita bertahan, tetap tapi juga kita tunjukkan akhlak yang mulia, tunjukkan eh, apa sifat yang baik dan jangan memutuskan tali silaturahim kepada mereka. Kalau mereka putuskan, kita jangan mutus. Terus datang, terus silaturahim, ya terus baik kasih hadiah misalkan ada sesuatu misalkan yang lebih dari kita ya kita lebih duit misalkan lebih duit kita kasih mertua kita kita kasih ibu kita kita kasih bapak kita ya e, biasanya orang e, dikasih itu hatinya senang hatinya senang ya wah ini anak perhatian kan itu kemudian juga tutur katanya diperlembut diperindah ya ketika ngobrol sama orang tua kita ngobrol sama e, mertua kan gitu supaya ketika wah ini anak kok jadi tambah baik ya semakin ngaji semakin baik ngaji di mana nih kan gitu wah seperti itu jadi bagus ya oh, tapi saya, saya yakin insyaallah Umu dan e, suaminya tadi ya sudah berusaha dan terus bersabarlah ya di atas jalan e, sunnah ini insyaallah taala Allah akan beri jalan dan Allah kita, minta pada Allah swt agar Allah memberikan hidayah kepada mertua dan keluarga Umu dan Abu di sana mudah-mudahan ya hidup dengan bahagia dan tentram dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kelas ya. Baik. E, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, tidak terasa kita sudah sampai setengah sebelas ya. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas berfaedah untuk kita semua ya. Di mana e, kita pada kesempatan ini dua pekan ini berturut-turut membahas tentang kaidah yang besar, kaidah yang sangat bermanfaat yang kita harus hati-hati dalam mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu. Ya. Karena apa hukum al-aslu fil ibadati al-hazru. Hukum asal ibadah itu ada eh maaf, al-aslu fi masakat Allah anhu al-hillu. Hukum asal tentang apa yang Allah halalkan eh tentang apa yang Allah diamkan adalah halal. Sekali lagi, hukum asal tentang apa yang Allah diamkan itu halal. Oleh karena itu tidak boleh kita mengharamkan sesuatu dengan prasangka dengan hawa nafsu kita. Karena menghalal mengharamkan apa yang Allah halalkan ini lebih berat daripada meng, meng, mengharam e, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Dan dari dalilnya sudah kita sebutkan ya oleh karena itu contoh-contoh yang tadi disebut disebutkan para ulama mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya sehingga apa? Sehingga kita tidak ngomong sembarangan, tidak ngomong sembarangan ini halal ini haram, tapi kita punya dalil minimalnya dari dari, dari Al-Qur'an dan Sunnah atau ada ya, pendapat ulamanya, bukan dengan hawa nafsu kita, ya. Bukan uh, asal-asalan yang dibawa dengan kebodohan dari kita, tidak. Tapi hendaknya kita bicara Data yang kita beramal, ada dalil, ada dasar, ada uh, marja. Ya. Jadi ini yang kita inginkan dari pembahasan kaidah-kaidah ini mudah-mudahan semakin memperluas pengetahuan kita ya dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita pun minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kasih rezeki kita keikhlasan dalam mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Karena dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka seorang akan bahagia di dunia dan di akhirat.